ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Sahabat Hang yang dirawat Allah dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita bisa bersama kembali, yaitu dalam program acara Muslim First Channel. Di kesempatan edisi Ahad 18 Mei 2014 atau 18 Rajab 1435 Hijriah dan tentunya kita tidak lupa mengucapkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesempatan kenikmatan Islam serta kesehatan dan tentunya keluangan waktu sehingga kita bisa bersama-sama dalam rangka program menuntut ilmu ini yang insya Allah akan menjadi bekal amalan kita di yamil akhir nanti insya Allah amin ya rabbal alamin. Sahabat Hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada seperti yang telah kami informasikan bahwa insya Allah di kesempatan kali ini akan diisi oleh alusan Muhammad Wujud dari Yogyakarta atau tepatnya di Magelang dan beliau merupakan uh, salah satu ustadz uh, senior kita yang sudah mumpuni sudah uh, jam terbang dalam dakwah di seluruh Indonesia Tentunya kita banyak belajar dari beliau bagaimana cara kita untuk bersabar dalam hal dakwah ini. Dan di kesempatan kali ini uh, ada pun topik yang akan beliau sampaikan kepada kita yaitu syukur makna dan hakikatnya. Tapi sebelum itu mari kita sapa dulu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahal Ustaz? Alhamdulillah. Senang rasanya bisa bersama kembali lebih kurang 2 tahun Ustaz ya sebelum uh, datang ke sini lagi. Iya. Jazakallah khairan atas kesempatan waktunya Ustaz. Uh, baik sahabat hang yang dirahmati Allah dimanapun anda berada untuk tidak membuang waktu tapi sebelumnya kami informasikan nanti sisa silakan di session interaktif hubungi kami ke 0778 467106 atau 0778 ke 468106 atau tulis SMS ke nomor 0856 6841 dengan menulis format KI spasi nama dan pertanyaan lalu kirim ke nomor tersebut. Baik, kita langsung saja pada Ustaz memberikan tausiahnya pada kesempatan kali ini pada Ustaz Tafdal Masyukur Ustaz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala.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 Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum kepada para keluarga beliau istri-istri beliau ummahatul mukminin dan kepada seluruh kaum muslimin kaum muslimat para pengikut-pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Sahabat Radio Hang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat yang sangat-sangat banyak nikmat yang sangat-sangat tidak bisa kita hitung jumlahnya sebagaimana nikmat yang tidak bisa kita hargai besar dan agungnya maka Allah Subhanahu wa taala membenarkan di dalam firman-Nya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha dan jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala pasti engkau tidak bisa menghitungnya. Ma'asyiral muslimin, sahabat radio Hang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita para makhluk memberi maka kita berharap imbalan dari apa yang telah kita berikan. Kalaulah kita para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala memberi bahkan terkadang kita berharap imbalannya adalah lebih dari apa yang kita berikan. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang telah memberikan sekian banyak nikmat yang tidak terhingga. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki imbalan dari sekian banyak nikmat yang dikaruniakan kepada kita kecuali diperintahkan kepada kita untuk bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sekian banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Atas sekian banyak nikmat yang tidak bisa kita ukur besar dan agungnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam salah satu ayat yang ada pada surat Luqman anishkur lillah anishkur lillahi agar kita agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekalian nikmat yang telah dikaruniakan dari sekalian pemberian yang telah dikaruniakan. Ma'asyiral muslimin bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selain perintah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kalimat ini adalah kalimat yang sedemikian sangat familiar, yang sedemikian sangat sering, yang sedemikian sangat biasa kita ucapkan. Maka para khatib, para duat selalu mengajak kepada kita di dalam khutbahnya, di dalam ceramahnya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sekalian nikmat yang telah diberikan dan yang telah dikaruniakan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, sahabat Radio Hang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa syukrun ni'mah la yakunu illa bithalas. Syukur nikmat tidaklah akan terlaksana kecuali dengan terlaksananya tiga hal. Kecuali dengan terlaksananya tiga perkara. Yang pertama adalah syukrun ni'ma bil qalbi yang kedua adalah syukrun ni'ma bil lisani. Dan yang ketiga adalah syukrun ni'ma bil jawarihi. Yang pertama adalah pengakuan akan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hati. Dan ini sangat gampang untuk kita laksanakan. Dan ini sangat tidak sulit untuk kita laksanakan bersama. Kita tahu, kita sadar akan nikmat yang sangat-sangat banyak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mengakui akan nikmat-nikmat tersebut. Dialah Allah yang menghidupkan kita. Dialah Allah yang memberikan rizki kepada kita. Dialah Allah yang memberikan sekian nikmat yang menempel di jasad dan di luar jasad kita. Kita mengaku akan semua itu. Maka pengakuan kita terhadap nikmat-nikmat tersebut barulah yang pertama dari makna syukur. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, sahabat radio hang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syukur nikmat dengan al-lisan. Setelah pengakuan dengan hati, kemudian kita lanjutkan dengan ikrar lisan kita dengan basahnya lidah kita, basahnya lisan kita dengan ucapan tahmid, ucapan alhamdulillah ucapan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan kepada kita para hambanya nikmat-nikmat yang tidak terhitung nikmat-nikmat yang tidak terhingga sebagaimana syukur yang pertama sesuatu yang tidak sulit maka syukur yang kedua ini pun sesuatu yang tidaklah berat hanya sekedar melafalkan dengan lisan pernyataan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang telah diberikan. Dan sesuatu yang sulit al muslimin adalah syukrun ni'ma yang ketiga yaitu asyukru bil jawarihi syukur dengan menggunakan anggota badan kita syukur dengan menggunakan anggota badan kita dalam rangka taat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita gunakan dalam rangka taat, kita gunakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ma'asyiral muslimin tidak sekecil nikmat sebesar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kecuali setiap kita akan ditanya untuk apa nikmat-nikmat tersebut digunakan. Maka terkadang kita mendengar, membaca di antara sabda-sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani maghbunun ma kathirun minal ins as-sihhat wal farag." Dua nikmat yang banyak di antara manusia terlupakan. Dua nikmat yang banyak di antara manusia yang terlalaikan terhadap nikmat tersebut. Terlalaikan serasa nikmat tersebut adalah nikmat yang murah. Terlalaikan seakan nikmat tersebut adalah nikmat yang tidak mahal. Yaitu as-sihhatu, kesehatan, wal faragu dan kesempatan dua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita para hambanya adalah nikmat besar dan barulah kita hargai besarnya nikmat tersebut setelah hilangnya nikmat-nikmat yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dicabutnya nikmat-nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sehat terasa nikmat tersebut tidak bersama kita. Barulah ketika kita sakit kita menghargai besarnya nikmat kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sempat waktu yang longgar, waktu yang tidak sempit, maka serasa waktu ini adalah tidaklah merupakan nikmat yang besar dan barulah setelah kita mendapatkan kesempitan terasa sangat besar nikmat waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah mereka-mereka yang tertidur di rumah-rumah sakit dengan penyakit-penyakit yang mereka miliki. Mereka-mereka yang tertidur di rumah sakit barulah mengetahui, barulah menyadari akan besarnya nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Terkadang ma'asyiral muslimin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada kita dengan nasihatnya igtanim khamsan qabla khamsin raihlah perkara yang lima sebelum datang perkara yang lima. Dan di antara yang lima tersebut adalah sehatuka qabla maradik Masa sehat sebelum masa sakit Wa faraguka qabla sughlik Masa sempat sebelum masa sempit Terkadang ma'asyiral muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita akan nikmat-nikmat yang terlupakan, akan nikmat-nikmat yang terlalaikan, bahwa tidak sedikit pun dari nikmat-nikmat tersebut kecuali akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti, di hari kiamat kelak. Maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang memberitakan kepada kita dengan sabdanya lantazula qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in hatta yus'ala an arba'in an umrihi fima afnah wa an shababihi fima ablah wa an malihi min aina iktasabah wa mimma anfaqa wa an ilmihi madza amila bihi au kama qal tidaklah akan tergelincir kaki-kaki setiap anak Adam ke surgahkah setelahnya? Ataukah ke neraka setelahnya? Kecuali akan ditanyakan kepada mereka beberapa hal tentang umur, tentang nikmat umur, untuk apa umur tersebut dihabiskannya. Untuk apa umur tersebut dihabiskannya. Dan lebih khusus, wa an syababihi dari umur yang paling baik yang dimilikinya, umur mudanya, masa mudanya, untuk apa masa muda tersebut dihabiskannya, wa an malihi tentang hartanya, dari mana harta dia dapat, dan untuk apa harta tersebut didermakan, digunakan, digunakan, dan bahkan tentang ilmu yang kita pelajari, bahkan tentang ilmu yang kita dapat, untuk apa ilmu tersebut diamalkan juga akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asirul muslimin, sahabat Radio Hang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya bersyukur terhadap nikmat selain dia adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala maka tanpa syukur terhadap nikmat tersebut setiap kita akan juga harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan nikmat-nikmat yang telah diberikannya. Ma'asyiral muslimin, sahabat Radio Hang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang di antara kita para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan maka Allah Subhanahu wa taala bukan hanya akan menjadikan kokohnya tetapnya nikmat-nikmat tersebut bersama kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menambah, menambah dan menambah nikmat-nikmat tersebut. Untuk melipat gandakan dan melipat gandakan nikmat-nikmat tersebut. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman ma'asyiral muslimin la in syakartum la'azidannakum jika engkau bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepadamu akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepadamu karena itulah dikatakan di dalam bahasa Arab wan ni'matu idza sukirat wan ni'matu idza sukirat qarrat wa idza kufirat farrat nikmat manakala selalu disyukuri maka dia akan terus dan terus bersama kita yastakir. Dia akan terus dan terus bersama kita. Wa idha kufirat dan jika nikmat tersebut dikufuri farrat niscaya cepat akan lambat cepat atau lambat akan lari dari kita. Karena itulah asyukru terkadang diartikan sebagai al-hafidhu sebagaimana asyukru terkadang diartikan sebagai al-jalibu al-hafid yang menjaga al-jalib yang mendatangkan bagaimana ma'asyiral muslimin dengan kita bersyukur terhadap nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka nikmat-nikmat tersebut akan terjaga bersama kita, akan langgeng bersama kita, akan terus-menerus bersama kita. Bahkan dengan kita bersyukur terhadap nikmat, maka syukur kita tersebut akan menjadikan al-jalib daripada an-ni'am al-mafkudah. Dia akan menghadirkan nikmat-nikmat yang lepas dari nikmat-nikmat yang sebelumnya tidak kita miliki. Maka itulah indahnya bersyukur terhadap nikmat yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan bersyukur nikmat akan tetap bersama kita. Dengan bersyukur nikmat yang terlepas akan mendekat dan akan kita raih. Ma'asirul muslimin, sahabat hang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita para hambanya untuk bersyukur terhadap nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita bukan karena hajat Allah Subhanahu wa taala bukan karena butuhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap kesyukuran kita dari nikmat-nikmat yang telah diberikan Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena hakikatnya. Karena sesungguhnya syukurnya kita terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita akibat baiknya adalah sesungguhnya kembali kepada kita para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala al muslimin. Setelah memerintahkan kepada kita untuk bersyukur kepadanya. Dari sekalian nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Maka selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan agar jangan pernah kita merasa telah berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan pernah kita merasa telah memberikan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam firman-Nya, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi." Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya sejatinya dia adalah bersyukur terhadap dirinya sendiri. Dia adalah bersyukur terhadap dirinya sendiri. Dengan dia bersyukur nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya bukan hanya tetap bukan hanya selalu bersamanya bahkan Allah tambahkan bahkan Allah tambahkan dan dengan dia bersyukur dia akan mendapatkan nikmat yang lebih dari apa yang didapatkan di dunianya yaitu surga dengan sekalian kenikmatan dan kenikmatannya yaitu surga yang di dalamnya berisikan perkara-perkara yang belum pernah terlihat yang belum pernah terasa yang belum pernah terbayangkan. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahul jannata khalaqallahu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi Kalbil bashar au kama ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surganya maka diciptakan di sana setiap perkara-perkara yang belum pernah terlihat oleh mata ini indahnya bagusnya sebagaimana belum pernah terdengar oleh telinga ini keindahannya bahkan belum pernah terbayang di benak setiap kita akan semua yang ada di dalamnya Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para pendengar sahabat radio Hang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni-penghuni surga dengan sekalian kenikmatan dan kenikmatannya. Ma'asyiral muslimin, sahabat radio Hang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak bermanfaat bagi Allah syukurnya setiap hambanya yang bersyukur sebagaimana tidak memberikan madarat bagi Allah sedikit pun kufurnya setiap orang-orang yang kafir bersyukurnya kita kepada Allah tidak menjadikan bertambahnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun Kufurnya kita kepada Allah tidak menjadikan berkurangnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya tanpa pemberian setiap kita para hambanya. Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji tanpa ketunduan dan ketaatan kita para hambanya. Allah Subhanahu wa taala maha kaya tanpa pemberian mereka mereka para hambanya Allah subhanahu wa ta'ala maha terpuji tanpa ketaatan ketunduan mereka mereka para hambanya maka Allah subhanahu wa ta'ala setelah memerintahkan anishkur lillah agar setiap kamu bersyukur kepada Allah ومن fa innama yashkuru Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sejatinya hakikatnya dia adalah bersyukur terhadap dirinya sendiri dan kemudian Allah tutup dengan kalimat wa man kafara fa inna allaha ghaniyun hamidun Barang siapa yang kufur terhadap nikmat yang telah dikaruniakan kepadanya, barang siapa yang tidak mau bersyukur terhadap pemberian-pemberian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ingat maka catat dengan baik fa innallaha ghaniyyun hamidun bahwasanya Allah adalah zat yang maha kaya. Bukan karena pemberian hambanya. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha terpuji. Bukan karena ketaatan-ketaatan kita para hambanya. Maka silahkan bersyukur jika kamu mau bersyukur. Silahkan kufur jika kamu mau kufur di hadapan kita ada madu, sebagaimana di hadapan kita ada racun. Silahkan memilih. Madukah yang kita pilih? Susukah yang kita pilih? Ataukah racun? Semua adalah kembali. Kembali kepada kita. Kembali kepada kebebasan kita untuk memilih. Maka al muslimin, ketika hidayah yang kita pilih maka hidayah itu pula manfaatnya untuk kita. Sebagaimana ketika kesesatan kita pilih, maka kesesatan tersebut bahayanya juga kembali kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat yang ke belas memberitakan manihtada tadafain nama yahtadi li nafsih wa man dhalla fa ma yadhillu 'alaiha barang siapa yang memilih hidayah barang siapa yang mendapatkan hidayah sesungguhnya hidayah tersebut adalah untuk dirinya dan barang siapa yang memilih kesesatan yang memilih kezaliman yang memilih kekufuran, yang memilih kesyirikan, fa innama yadhillu 'alaiha, maka kesesatan tersebut juga faedahnya, juga bahayanya kembali kepada yang bersangkutan. Allah siapkan bagi mereka-mereka yang taat, yang mau bersyukur dengan surga, dengan sekalian kenikmatan dan kenikmatannya, Allah Subhanahu wa taala menyediakan neraka dengan sekalian kepedihan dan kepedihannya untuk mereka-mereka yang kufur, mereka-mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang memilih kesesatan, maka semua terserah kepada kita maka semua terserah kepada setiap mereka mereka para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Apakah setiap kita bersyukur terhadap nikmat sebagaimana apakah kita kufur terhadap nikmat? Apakah kita memilih Islam ataukah kita memilih kufur? Apakah kita memilih hidayah ataukah kita memilih kesesatan? Puncaknya apakah kita memilih surga dengan sekalian kenikmatan dan kenikmatannya ataukah kita memilih neraka dengan sekalian kepedihan dan kepedihannya semua adalah diserahkan sepenuhnya kepada setiap kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada syukurnya para hambanya bahwa kufurnya para hambanya tidak menjadikan sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di dalam hadis qudsi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Dhar radhiyallahu an. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi dan marilah kita camkan bersama dan marilah kita perhatikan bersama apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi yang akan bersama kita baca ini. Agar jangan pernah kita merasa berbuat baik kepada Allah ketika kita mentaatinya. Agar jangan pernah kita menganggap kurangnya kekuasaan Allah ketika kita mengkufurinya. Allah Maha Kaya, Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Terpuji, Zat yang menempel pada Allah Subhanahu wa taala bukan karena pemberian ketaatan kesyukuran setiap kita para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ma'asyiral muslimin, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa kalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'ah wahai hambaku panggilan Allah kepada setiap kita para hambanya yang muslim yang kafir Panggilan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita para hambanya yang ahli maksiat ataukah ahli ta'at. Apa kata Allah? Lau anna awalakum sekiranya yang paling pertama di antara kamu wa akhirakum yang paling terakhir di antara kamu wa insakum bangsa manusianya di antara kamu wa jinnakum dan bangsa jinnya di antara kamu kanu adalah mereka ala atka kalbi rajulin wahidin minkum adalah mereka sama sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling-paling takwa yang paling-paling takwa di antara mereka semua mereka sama paling takwa, yang jinnya, yang manusianya, yang pertama, yang terakhirnya. Maka apa kata Allah? Mazada min mulki syai'a. Mazada fi mulki Maka tidaklah menambah sedikit pun dari kekuasaan yang aku miliki. Subhanallah maha kekuasaan yang ada pada Allah sama sekali tidak bergantung, tidak berhubungan dengan setiap kita para hambanya. Lihatlah ma'asirul muslimin kekuatan, kekuasaan yang dimiliki oleh mereka-mereka para hamba-hamba Allah. Kekuasaan yang sesaat. Kekuatan yang sejenak. Kekuasaan yang mereka miliki disebabkan karena dukungan, kesetiaan, mereka-mereka para pendukungnya, mereka-mereka para rakyatnya. Setelah dukungan, setelah kesetiaan, mereka-mereka para rakyatnya sirna, maka hilanglah kekuasaan mereka sama sekali. Tidakkah kita mendengar seorang yang bernama Husni Mubarak. Seorang presiden yang sekian lama berkuasa, serasa tidak mungkin terkalahkan oleh siapapun. Ketika kekuasaan yang dia miliki, kekuatan yang dia, yang dia miliki, yang kesemuanya adalah berhubungan dengan rakyatnya, masyarakatnya, penduduknya, dan berubah dari kecintaan kepada kebencian dan berubah dari kesetiaan kepada ketidaksetiaan. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Maka hilang kekuasaan yang dimilikinya dan tinggallah kemudian dia meringkuk di penjara dengan sekalian kelemahannya. Tidakkah kita juga pernah mendengar nama Muammar Gaddafi? Seorang presiden yang sedemikian sangat gagah. Seorang presiden yang sedemikian sangat tegar. Ketegaran, kegagahan yang dimilikinya sesungguhnya adalah disebabkan karena ketunduan, ketaatan, kesetiaan mereka, mereka para rakyatnya. Dan ketika kesetiaan tersebut sirna, dukungan tersebut hilang, apa yang terjadi? Maka raja yang sedemikian sangat gagah, presiden yang sedemikian sangat kokoh, yang sedemikian sangat kuat, menjadi lemah, bahkan matinya pun dia diinjak-injak oleh rakyatnya. Bandingkan ma'asyiral muslimin kekuasaan yang ada pada hamba-hamba Allah dan kekuasaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan ma'asyiral muslimin kekayaan yang ada pada Allah dan kekayaan yang ada pada hambanya. Sekiranya seluruh manusia, sekiranya seluruh jin yang paling pertama sampai terakhirnya semua mereka tunduk patuh kepada Allah. Semua mereka paling-paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ma zada fi mulki syai'a tidaklah menjadikan bertambah barang sedikit kekuasaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ma'asirul muslimin ya ibadi wahai hambaku. Lau anna awalakum sekiranya yang paling pertama di antara kamu wa akhirakum yang paling terakhir di antara kamu wa insakum bangsa manusianya di antara kamu wa jinnakum bangsa jinnya di antara kamu kanu ala afjari kalbi rajulin wahidin minkum semua mereka semua mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling-paling durhaka semua mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling jahat manusianya jinnya yang paling pertama sampai paling terakhirnya maka apa kata Allah? Mana dzalika min mulki syai'ah. Tidak sedikit pun berkurang kekuasaan yang aku miliki. Maka ma'asyiral muslimin, silahkan kita bersyukur terhadap nikmat. Jika yang kita harapkan adalah kebaikan untuk kita. Silahkan kita kufur terhadap nikmat jika yang kita harapkan adalah kejelekan untuk kita. Silahkan memilih hidayah. Jika yang kita harapkan adalah surga dengan sekalian kenikmatan dan kenikmatannya, silahkan kita memilih kesesatan. Jika yang kita harapkan adalah neraka dengan sekalian kepedihan dan kepedihannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di akhir ayat yang mulia ini, dan silahkan kita cermati dengan baik wa man kafara fa inna allaha ghaniyun hamidun barang siapa yang kufur terhadap nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya bukan karena pemberian hambanya Bahkan sekiranya seluruh hamba-hamba Allah yang manusianya, yang jinnya, yang pertama, yang terakhirnya, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan semua permintaan mereka dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidaklah berkurang kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali jari yang kita masukkan ke dalam lautan yang tidak bertepi. Kecuali jari yang kita masukkan ke dalam lautan yang sedemikian maha luas dan kita angkat jari ini maka tetesan yang menempel pada jari itulah semua yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari permintaan seluruh para hambanya dengan tanpa satupun di antara mereka ditolak olehnya. Maka ma'asral muslimin alangkah bangganya setiap kita yang beribadah kepada zat yang sedemikian sangat-sangat kaya. Alangkah bangganya setiap kita yang beribadah kepada zat yang sedemikian sangat-sangat terpuji. Alangkah bangganya setiap kita yang beribadah kepada zat yang memiliki sekian nama-nama indah yang memiliki sekian sifat-sifat yang mulia. Ma'asyiral muslimin setelah terhadap nikmat-nikmat yang dikaruniakan kepada setiap kita oleh Allah Subhanahu wa taala wajibnya kita syukuri. Maka ada hal yang penting yang mesti juga kita catat bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain setelah memerintahkan kepada kita untuk bersyukur kepadanya maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersyukur kepada kedua orang tua kita maka Allah Subhanahu wa taala ma'asyiral muslimin di dalam surat yang sama surat Luqman di dalam surat yang sama surat Luqman ayat yang ke-14 setelah Allah Subhanahu wa taala memberitakan akan beratnya sang ibu ketika dia hamil setelah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan akan beratnya sang ibu ketika mengandung sang anak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada setiap kita para hambanya anishkurli wali walidaika agar engkau bersyukur kepadaku kata Allah dan agar engkau bersyukur kepada kedua orang tuamu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghadirkan nikmat kepada setiap kita, nikmat yang sedemikian tidak terhingga banyaknya, sedemikian sangat tidak terhingga besarnya, maka kedua orang tua kita pun menghadirkan nikmat kepada setiap kita para anak-anaknya. Bukankah sang ibu telah mengandung setiap kita para anaknya? Bukankah sang ibu telah melahirkan setiap kita para anaknya? Bukankah sang ibu telah menyusui, memelihara, memberi makan setiap kita para anaknya? maka sebagaimana wajibnya kita bersyukur kepada Allah, maka wajib pula kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkur li wali wali walidaika" agar engkau bersyukur kepadaku kata Allah dan setelah itu agar engkau bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ma'asyiral muslimin, akankah ada kita di bumi tanpa kedua orang tua kita? Akankah setiap kita menjadi besar, menjadi sehat, menjadi dewasa tanpa keberadaan kedua orang tua kita? Tidakkah setiap kita merasakan bagaimana beratnya sang ibu ketika hamil? bukan sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan, bahkan sembilan bulan, dan setelah itu harus melahirkan sang anak dalam rasa yang tidak tergambar sakitnya. Dan setelah itu dia harus menemaninya, menyusuinya, memberi makan, memberi minum. Dan tidak ada yang diharap oleh kedua orang tua kita kecuali ayolah na segera ya segera besar ayolah na segera sehat segera pintar segera dewasa segera berkeluarga segera bahagia dan segera bahagia tidak ada sedikit pun harapan orang tua orang-orang tua kita kecuali bagaimana sang anak ini segera meraih kebahagiaannya. Maka pepatah mengatakan, cinta anak sepanjang galah, dan cinta orang tua sepanjang masa. Cinta kita kepada orang tua sepanjang galah sebentar, sedikit dan sedikit. Sementara cinta orang tua kita kepada kita tidak terbatas dan tidak terbatas. Ketika orang tua kita mencintai kita, memelihara kita. Yang ada di benaknya adalah bagaimana sang anak ini besar, sehat, dewasa, bahagia. Sementara ketika kita mencintai orang tua kita, yang ada di benak kita adalah selalu kapan segera kita berpisah kepadanya. Maka ma'asyiral muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita mengingatkan kepada kita raghima anfuhu raghima anfuhu raghima anfuhu celaka celaka dan celaka ketika seorang bertanya ya Rasulullah siapakah yang baginda sebut sebagai orang yang celaka maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut, yaitu seorang yang mendapati kedua orang tuanya, atau seorang di antara kedua orang tuanya di masa-masa tuanya, dan tidak bisa menjadikan sebab baginya masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, anishkur wali wali walidaikah agar engkau bersyukur kepada Allah anishkurli agar engkau bersyukur kepadaku dan engkau bersyukur kepada kedua orang tuamu Ibnu Abbas radhiyallahu an satu di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ada tiga ayat di dalam Al-Quranul Karim yang di dalam masing-masing ayat tersebut ada dua hal yang selalu berhubungan dengan erat. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala atiiullaha wa atiiur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul, maka taatnya dia kepada Allah lam yukbal, tidak bisa diterima. Firman Allah yang kedua, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikanlah salat dan berikanlah zakat. Barang siapa yang telah sempurna salatnya, dan dia tidak menunaikan zakatnya lam yukbal maka tidaklah diterima salatnya. Dan ayat yang ketiga adalah anishkur li wali walidaika agar engkau bersyukur kepadaku kata Allah wali walidaika dan agar engkau bersyukur kepada kedua orang tuamu Barang siapa yang telah bisa bersyukur kepada Allah dan dia tidak bisa bersyukur kepada orang tuanya, lam yukbal maka tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin tidaklah Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada setiap kita para hambanya agar kita beribadah kepadanya kecuali setelahnya disusul kepada agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wa rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan agar engkau beribadah hanya kepada Allah dan setelahnya wabil walidaini ihsana dan kepada kedua orang tua hendaklah engkau berbuat baik ketika seorang sahabat yang mulia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah Abu Bakrah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Ketika dia berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ala unabbiukum bi akbaril kabair Maukah aku tunjukkan kepadamu dosa besar yang paling besar? Maukah aku beritakan kepadamu dosa besar yang paling besar? Dan Rasulullah mengucapkan sampai-sampai tiga kali. Ketika para sahabat menjawab, Bala ya Rasulullah. Semua kami siap mendengarnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, Al-Ishraku Billah yang pertama. Syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama. Pertama wa ukukul walidaini durhaka kepada kedua orang tua yang kedua. Ma'asirul muslimin, karenanya jangan pernah kita merasa berbuat baik kepada Allah tanpa kita berbuat baik kepada orang tua kita. Karenanya jangan pernah kita merasa baik ibadah yang kita lakukan tanpa baiknya hubungan kita kepada kedua orang tua kita. Maasirul muslimin, sahabat Radio Hang, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alangkah jauhnya kita dari bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita Maasirul muslimin agungnya kedudukan orang tua. Bahkan terkadang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada al jihad, fi sabilillah, lebih daripada al kitalu fi sabilillah, lebih daripada al hijratu fi sabilillah. Seorang sahabat dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia berharap untuk ikut berjihad di jalan Allah dan dia berharap untuk bisa ikut hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala maka kepadanya Rasulullah bertanya hal min walidayka hayyun apakah seorang di antara kedua orang tua masih hidup dan ketika dia menjawab bala ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah, kedua orang tuaku masih hidup. Maka Rasulullah katakan, Fabihi ma fajahid. Maka pada keduanya hendaklah engkau berjihad. Jangan pernah berbicara muluk-muluk berjihad di jalan Allah. Jangan pernah berbicara besar berperang di jalan Allah sementara kepada kedua orang tua yang telah kita miliki tidak bisa kita berbuat baik kepadanya. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengan bangganya dia berkata ya Rasulullah ingin aku berjihad denganmu. Dan dengan bangganya dia berkata di hadapan Rasulullah ingin aku berjihad denganmu dan untuk niat ini aku tinggalkan kedua orang tuaku menangis. Maka Rasulullah katakan, Irji ilaihima. Irji ilaihima. Pulanglah kamu kepada keduanya. Fathik huma. kama abakaitahuma. Bikin keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan kepada kita ridha Allah. Ridha Allah adalah berhubungan dengan ridha al-walidaini. Wasuhtullah berhubungan dengan suhtul walidaini. Keridhaan Allah berhubungan dengan keridhaan kedua orang tua kita dan kebencian Allah, kemarahan Allah berhubungan dengan kemarahan kedua orang tua kita. Anishkurli wali wali walidaika agar engkau bersyukur kepadaku dan agar engkau bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ma'asirul muslimin, kita akhiri kajian kita pada pagi yang berbahagia ini dengan sebuah kisah ketika tiga orang sedang berjalan dan karena hujan yang lebat maka ketiganya masuk ke dalam gua maka tiba-tiba kemudian bebatuan yang ada di atasnya runtuh dan menutup pintu gua tersebut. Masing-masing dari tiga orang tersebut akhirnya mencari perbuatan baik apakah yang pernah mereka lakukan. Perbuatan baik apakah yang pernah mereka lakukan. Maka satu persatu di antara mereka mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal kebaikan yang pernah dia lakukan. Maka seorang yang pertama berkata, "Ya Allah, dulu aku pernah ingin berzina." Dan kesempatan perzinaan tersebut telah terbuka lebar dan aku meninggalkan perbuatan tersebut. Maka sekiranya perbuatan yang aku lakukan tersebut adalah kebaikan adalah kebaikan bagimu ya Allah maka bukakan untukku pintu gua tersebut maka terbukalah sedikit dari pintu gua tersebut yang kedua kemudian mengadu ya Allah dulu aku pernah punya pegawai dan telah aku berikan kepada pegawai-pegawai yang aku miliki gajinya, haknya. Seorang di antara mereka pergi tanpa bekas sebelum aku berikan gaji yang dimilikinya. Maka aku besarkan aku besarkan gaji yang dia miliki sampai berubah menjadi ribuan kambing sejauh pada sejauh mata memandang ratusan unta tiba-tiba kemudian datang pada sekali waktu dan dia meminta gaji yang belum aku berikan maka aku katakan kepadanya semua kambing yang engkau lihat adalah kambingmu semua unta yang engkau lihat adalah untamu maka dia menjawab jangan engkau permainkan aku Jangan engkau lecehkan aku. Sesungguhnya aku datang kemari hanya untuk mengambil gaji yang belum aku ambil. Maka aku katakan semua adalah gajimu. Maka dia ambil semuanya tanpa meninggalkan sedikit pun dari kambing yang ada dan dari unta yang ada. Ya Allah, sekiranya apa yang aku lakukan adalah kebaikan, bukakan untukku pintu tersebut pintu gua tersebut, maka terbukalah sedikit. Maka terbukalah sedikit dan belumlah ketiganya bisa keluar dari pintu gua yang tertutup dengan batu tersebut. Dan yang yang terakhir, satu di antara yang ketiga adalah dia berkata, "Ya Allah, dulu aku pernah punya orang tua dan aku berbuat baik kepadanya." dan aku mentaatinya dan aku memberikan kebaikan kepadanya setiap hari setiap saat setiap malam aku peraskan untuknya susu kambing dari kambing yang aku miliki sebelum dia tidur sampai akhirnya suatu hari aku datang aku pulang terlambat dari mencari kayu bakar dan aku dapati keduanya sudah tidur. Maka perasan susu yang telah aku ambil, aku siapkan di hadapannya. Sementara anak-anak yang aku miliki meminta untuk merebut air susu tersebut. Aku berada di hadapannya sampai subuh hari. Dan ketika dan ketika keduanya terbangun di pagi hari, maka barulah aku berikan air susu tersebut dan kemudian diminumnya. Ya Allah, sekiranya apa yang aku lakukan adalah kebaikan, maka bukakan untukku pintu gua ini. Maka terbukalah dan akhirnya ketiganya selamat dari pintu gua yang menutupinya. Tentunya kita sampaikan kisah ini secara makna tidak sebagaimana lafal hadis dari hadis yang semestinya kita baca. Ma'asirul muslimin bahwa masing-masing mereka bertawassul dengan amal baik. Bertawassul dengan amal baik. Bertawassul dengan tawassul yang disyariatkan. Dan diantaranya adalah dengan menggunakan kebaikan mereka kepada kedua orang tuanya. Maasiral muslimin aniskurli wali walidaika. Agar engkau bersyukur kepada Allah dan agar engkau bersyukur kepada kedua orang tuamu. Wallahu a'lamu bisawab. Itulah maasiral muslimin sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat أقول قولي هذا وأستغفر الله Jazakallah khairan wa barakallahu pada Ustaz yang telah memberikan kajian di Muslim Personal kali ini. Dan tentunya sahabat hang kita langsung saja pada session tanya jawab. Hmm, lebih kurang ada 15 menit ke depan. Kami akan ke, um, silakan nanti ke 07846710607784468106 atau SMS ke nomor 085668410106 dengan nulis dua huruf KI spasi nama dan pertanyaan. Kita akan terima penelpon pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, nanti dari siapa di mana? Dengan Ibu Murni di Batam Center, Ustaz. Ibu Murni di Batam Center, silakan. Uh, begini Ustadz, kalau sebenarnya kan ada yang meninggal di komplek, terus itu ada acara tiga hari, empat hari. Apakah itu termasuk sunnah Rasul? Kalau emang itu tidak termasuk sunnah Rasul, apakah itu bisa dibilang bid'ah Ustaz? Uh, maaf Putri, kita akan jawab mungkin yang berhubungan topik kali ini ya. Oh iya. Nah, ada pertanyaan lain kiranya? Itu aja Ustaz. Itu aja, oke. Okay. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan uh, ada penerima telepon kembali kita akan terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, dari siapa di mana Ibu? Dari Ibu Siti di Bengkong, Ustaz. Silakan Ibu Siti. Ya, pertanyaan saya begini. Yeah. Saya ini punya seorang ibu yang sudah lanjut usia. Yeah. Iya. Uh, sedangkan saya ini anak perempuan. Mm. Tapi apa anak laki-lakinya itu istrinya sama cucunya yang sedang merawat ibu saya keberatan Ustadz mereka mengatakan e, anak yang apa anak bungsunya tidak mau ngurusi ibu saya saya mohon nasihatnya Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Siti yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, lepas dari kasus yang terjadi maka memang sebagaimana keutamaan berbuat baik kepada orang tua adalah sedemikian sangat besar maka melaksanakan ketaatan, kebaikan kepada orang tua adalah sesuatu yang bukan ringan. Sesuatu yang bukan ringan. Jadi pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap kita yang bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita adalah memang berbanding dengan beratnya sang anak di dalam merawatnya, di dalam berbuat baik kepadanya, lebih ketika orang tua ini di masa-masa tuanya. Di masa-masa tuanya. Maka agar setiap kita bisa menikmati beratnya apapun yang kita lakukan kepada orang tua kita adalah dengan kita melihat apa yang pernah mereka lakukan sebelum setiap kita besar, sebagaimana dengan kita melihat apa yang akan kita raih setelah diwafatkannya setiap kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang telah mengandung, orang tua kita yang telah menyusui, orang tua kita yang telah melahirkan, orang tua kita yang telah memelihara, dan seterusnya dan seterusnya kebaikan-kebaikan yang tidak terhingga, kebaikan-kebaikan yang tidak bisa ter terhitung, kebaikan-kebaikan yang tidak bisa dibahasakan dengan bahasa apapun. Maka ketika seorang anak memahami akan kebaikan besar yang pernah diberikan oleh orang tuanya, maka seberat apapun dia akan mengaku, dia akan menyadari tidak ada sedikit bandingan antara apa yang dilakukan dengan apa yang telah diberikan oleh orang tua kita. Maka tadi kita katakan, kalaulah kita mengasihi orang tua kita, sepanjang gala kita mengasihi. Ketika, kalaulah kita mentaati, memberi kebaikan kepada orang tua kita, hanya sepanjang gala kita, kita memberi. Sementara apa yang diberikan oleh orang tua kita sedemikian sangat tidak terbatas. Maka siapapun di antara kita para anak hendaklah hendaklah memahami akan hal tersebut. Sehingga selain dia akan menikmati apa yang dilakukannya, di saat yang sama dia pun akan akan menyadari bahwa seberat apapun yang telah dia berikan, tidak pernah sebanding sedikit pun dengan kebaikan yang telah diberikan oleh orang tua kita kepada kepada kita. Maka mereka-mereka para anak yang kebetulan diberikan kesehatan, yang diberikan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, bisa barangkali berunding, bisa barangkali bermusyawarah untuk bagaimana masing-masing mereka berbagi dalam merawat, dalam memelihara, dalam memberi kebaikan kepada orang tua kita yang masih hidup tersebut. Camkan juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita sampaikan celaka, celaka dan celaka, yaitu mereka yang mendapati kedua orang tuanya di masa tuanya dan tidak bisa menjadikan sebab baginya masuk ke dalam surga dan itu disebabkan karena kita tidak bisa berbuat maksimal dalam melakukan kebaikan kepada orang tua kita wallahu alam Jazakallah khairan, sahabat hang kita langsung pada pertanyaan via SMS Datangnya dari Delani Ros di Batu Ampar Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, apakah kita termasuk anak yang durhaka ketika suatu waktu orang tua kita meminta kita untuk di rumah Sedangkan kita ingin menuntut ilmu dan kemudian tetap kita pergi namun dikala itu kita tetap meminta izinnya dan menyalaminya bahkan sebelum pergi. Apakah sikap ini salah satu salah Ustadz? Mohon nasihatnya jazakallahu Uh, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Ki Delani, Delani Ros uh, eh, bahwa hadis yang tadi sempat kita baca ketika seorang sahabat yang mulia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia meminta untuk berjihad, berbaya untuk berjihad, berbaya untuk untuk berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tinggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan tidak ridho dan dia tinggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memintanya supaya tetap berperang, tidak memintanya supaya tetap berjihad, tetapi Rasulullah meminta kepadanya untuk dia pulang membuat orang tuanya tertawa sebagaimana sebelumnya dia membuat orang tuanya menangis. Maka di sini dibutuhkan kepandaian seorang anak di dalam memahamkan kepada orang tuanya. Ada hal yang terkadang sering kesalahan terjadi pada kita sebagai anak terhadap orang-orang tua kita. Seperti tadi yang ditanyakan, bahwa kita memang wajib untuk talabul ilm. Bahwa kita adalah wajib untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Sementara di saat yang sama orang tua kita meminta kita berada di rumah. Saya tidak tahu apakah kita diminta untuk di rumah supaya kita menemaninya. Ataukah barangkali karena orang tua kita tidak mengizinkan kita untuk mempelajari apa yang harus kita pelajari. Kalaulah yang dimaksud adalah karena orang tua kita melarang kita belajar, maka wallahu a'lam selain kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seorang anak juga dibutuhkan mencari cara yang paling bagus sehingga dengan cara tersebut diharapkan sang ibu dari melarang menjadi dia merestui sang ibu dari dia tidak senang menjadi senang sang ibu dari tidak rela menjadi menjadi rela. Maka di sini barangkali dibutuhkan kepandaian seorang anak dalam memberikan penjelasan tentunya dengan cara yang santun, tentunya dengan cara yang baik sehingga akhirnya tidak harus dihadapkan dua perkara sekaligus antara wajibnya kita belajar dan sekaligus antara kita berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita. Wallahu a'lam. Barakallah fiqh sahabat hang sebagai pertanyaan terakhir di kesempatan ini kami akan menerima satu penelpon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, dari siapa di mana? Dari Yati di Batam. Yati di Batam, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, um, apakah jika kita berbuat baik juga kepada orang tua yang sudah meninggal bisa menyebabkan, kita juga masuk surga Ustaz. Itu aja tuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Ibu Yati iya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Birul walidaini berbuat baik kepada kedua orang tua kita bisa laksanakan ketika di masa hidupnya sebagaimana kita bisa melaksanakan di masa wafatnya. Dan di antara day ini berbuat baik kepada kedua orang tua di masa yakni di apa ketika setelah beliau wafat adalah dengan kita selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita juga menyambung silaturahim kepada kawan-kawan karibnya sebagaimana kita juga bisa melakukan perbuatan baik dan kemudian kita niatkan perbuatan baik tersebut untuk orang tua kita yang telah meninggal. Barangkali seperti kita membangun masjid atau bersedekah untuk pembangunan masjid dan kemudian kita niatkan pahala tersebut untuk orang tua kita yang telah yang telah meninggal dan perkara-perkara yang lain. Wallahu a'lam. Sahabat yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, untuk kajian ini kita cukupkan sampai di sini karena terbatas waktu kita untuk melanjutkan program berikutnya. Pada Ustaz Zakallah Heran atas tempatan waktunya Ustaz. Ya, sama -sama. Uh, eh, semoga Allah selalu memberikan kesehatan sama Ustaz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada dengan berakhirnya jawaban Ustadz tadi maka kajian kita di Muslim Pesan kali ini kita cukupkan sampai di sini dan mohon maaf ada beberapa pertanyaan mungkin yang belum kita jawab Insya Allah kita akan uh, mencoba menjawab di kesempatan-kesempatan lainnya Insya Allah Baik sahabat hang uh, Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.